Alhamdulillah dalam beberapa pertemuan yang lalu kita telah mempelajari kitab zakah baik zakat yang bersifat umum ataupun zakat yang bersifat lebih khusus yakni zakat zakatul fitr, zakat fitrah. Dan kita pun telah membaca beberapa fatwa dari para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan penting yang berhubungan dengan zakat fitrah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki kitab siam. Dan jika ada pertanyaan ataupun beberapa iskal terkait dengan permasalahan-permasalahan zakat, bisa ditulis dan dikumpulkan pada hari ini insyaAllah untuk bisa dijawab pada pertemuan-pertemuan mendatang. Bidnillahi ta'ala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas hadis pertama dari kitab Siyam dari kitab Umdatul Ahkam alangkah baiknya bagi kita untuk mempelajari sejenak tentang apa itu saum ataupun siam karena istilah ini sering kita dengar, bahkan kita pun insyaallah taala telah menerapkannya dalam sekian kesempatan baik itu siam Ramadan atau yang lainnya as atau as-saum di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-imsak. Soma yasumu sauman wa di dalam bahasa Arab artinya al-imsak. Amsaka yumsiku imsakan yang artinya menahan. Ini makna asyam atau as-saum ditinjau dari sisi bahasa. Adapun makna as-siyam fi urfi syara' dalam istilah syariat ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam al-imsaku 'anil mufattirati مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس Al-imsak upaya untuk menahan diri anil mufattirat dari perkara-perkara yang dapat membatalkan siam itu sendiri yang insyaallah nanti akan ada rinciannya ma'an niyati dengan diiringi niat di dalam melakukan upaya penahanan diri dari perkara-perkara yang membatalkan perkara-perkara yang membatalkan siam tersebut. Min tulu'il fajri sejak terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud di sini adalah fajar sodik yang merupakan pertanda masuknya waktu sholat subuh ila ghurubis syams hingga terbenamnya matahari yang merupakan pertanda masuknya waktu sholat maghrib. Definisi asyam yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah hafizahullah taala ini sesungguhnya definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara para ulama ada yang memberikan keterangan yang lain tentang apa yang dimaksud dengan asyam. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Imsakun makhsus penahanan diri dengan cara yang khusus an syai'in an syai'in makhsusin menahan diri dari sesuatu yang maksus juga yang khusus fi zamanin makhsusin dan dilaksanakan pada waktu yang khusus juga min syakhsin makhsusin dari pribadi atau orang yang bersifat khusus juga definisi ini adalah definisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan diikuti oleh Al-Hafidh ibnu Hajar rahimahullah. Hanya saja Al-Hafidh rahimahullah mengganti perkataannya min syaksin maksus dari pribadi tertentu dengan bisyara'ib maksusah dengan syarat-syaratnya yang khusus. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kita mengetahui tentang makna asyam, Baik secara bahasa ataupun secara pengertian syariat. Yang dimaksud dengan secara pengertian syariat apabila disebutkan kata asyam atau kata as baik di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka berarti maksudnya tidak sekedar menahan saja. Akan tetapi mempunyai makna yang lebih dari itu. Menahan, yakni menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum dan tidak sebatas eh, menahan diri begitu saja akan tetapi diiringi dengan niatan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula Waktunya pun adalah waktu yang khusus. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang melaksanakannya pun adalah orang-orang yang khusus. Yaitu orang-orang yang tidak ada halangan untuk melakukan saum tersebut. Adakah orang-orang yang berhalangan mengerjakan saum? Kita katakan ada. Di antaranya adalah wanita yang dalam keadaan haid atau wanita yang dalam keadaan nifas atau seorang yang akil balik dalam kondisi sakit tidak mampu melakukan saum pada hari itu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Saum tentunya mempunyai makna yang yang umum apabila disebutkan saum atau siam, maka yang dimaksud adalah masih bersifat umum. Dan yang dimaksud dengan masih bersifat umum adalah masih mencakup saum yang wajib dan juga saum yang sifatnya sunnah. Saum yang wajib diantaranya adalah saum Ramadan, yang merupakan kewajiban dan merupakan salah satu rukun dari rukun rukun Islam. Demikian pula di antara saum yang wajib adalah saum yang merupakan nazar dari seseorang untuk melakukan saum tersebut. Selebihnya saum-saum yang sifatnya sunnah apakah itu saum pada hari Kamis ataukah pada hari Senin ataukah saum Dawud sehari puasa sehari berbuka sehari berpuasa sehari berbuka ataukah saum Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah ataukah saum Ashura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dan dilengkapi dengan Tasu'a, Saum pada tanggal 9 Muharram, dan lain sebagainya dari jenis-jenis saum yang sifatnya sunnah. Nah, saum baik yang wajib ataukah yang sunnah tercakup dalam definisi yang tadi telah disebutkan. Masing-masingnya terdapat upaya al-imsak, penahanan diri dari perkara-perkara yang memang dilarang bagi seorang yang melakukan saum untuk melakukannya. Yang diistilahkan dengan mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan siam, membatalkan saum. Demikian juga sama terkait dengan niatnya. Diiringi dengan niatan saum. Niatan ibadah, tidak sekedar niatan mau diet misalnya, tidak. Tetapi harus ada niatan untuk melakukan ibadah siam. Demikian pula pelaksanaannya pun diatur pada waktu yang telah ditentukan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian tentunya yang sering dibahas oleh para ulama terkait dengan saum. Seringkali yang dibahas adalah saum atau siam Ramadan. Yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan merupakan rukun yang keempat dari arkanul Islam. Siam Ramadan tentunya telah Allah wajibkan di masa Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Allah wajibkan siam Ramadan di masa Rasul sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrah turunnya ayat yang mengandung kewajiban melakukan saum Ramadan yaitu pada bulan Sya'ban di tahun kedua dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum itu bulan Rajab dari tahun kedua Hijriah dan terus ke belakang tahun pertama dari hijrah atau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih di Mekkah belum ada syariat siam Ramadan. Adanya syariat siam Ramadan ini jatuh pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan siam Ramadan di masa hidupnya sebanyak sembilan kali. Sebanyak sembilan kali, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam qayyim rahimahullah, dan yang lainnya dari para ulama al-muhaqqiqin. Adapun dalil tentang wajibnya melaksanakan siam di bulan suci Ramadan Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum. Ay furidu 'alaikum, telah diwajibkan atas kalian. As-siyam yakni siam di bulan suci Ramadan. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah wajibkan siam terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang ma'ruf, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami Ramadhan, wa hajjil bait atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Agama Islam ini dibangun di atas lima dasar, lima pondasi. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan siam di bulan suci Ramadan dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ini di antara dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya siam di bulan suci Ramadan. Kemudian as secara umum baik dia sebagai siam yang wajib ataukah yang sunnah merupakan amalan yang mulia dan ibadah yang mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siam tersebut terdapat suatu penggembelengan diri untuk senantiasa bersabar. Bersabar di atas tiga jenis kesabaran. Yang pertama adalah as-sabr ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sabr an ma'asillah. Bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga as-sabr ala aqdarillahil mu'limah bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan atau menyusahkan. Kita lihat jenis sabar yang pertama, as-sabr ala taatillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang yang melakukan siam, Apakah itu siam Ramadan ataukah siam sunnah? Dia telah menempa dirinya dengan kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari dorongan hawa nafsu, dari makan dan minum, dari menggauli istri, tidak sekedar satu jam, dua jam. Tetapi sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Seharian dia berupaya untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua as-sabr ala ma'as an ma'asillah, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dia berusaha dalam hari-hari yang dia saum tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara umum atau yang terkait dengan saumnya atau yang terkait dengan siam yang dia lakukan. Menahan diri untuk tidak melakukan untuk tidak makan. Karena apabila melakukan siam, kemudian melakukan makan berarti telah melanggar. Telah bermaksiat kepada Allah. Menahan diri untuk tidak minum. Menahan diri untuk tidak bergaul dengan istrinya. Karena apabila dia melakukan ini semua berarti telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dalam kondisi sedang melakukan siang. Maka dia bersabar. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Demikian pula bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah tentukan syariat tersebut, baik yang wajib ataukah yang sunnah, dia bersabar menerima itu semua. Sebagai seorang hamba siap melakukan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ikhwan fiddin azzakumullah sesungguhnya ibadah siam tersebut merupakan salah satu ibadah yang bisa mengantarkan seseorang kepada golongan as-sabirin yang bersabar dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Ma'iyah di sini ma'iyatut ta'yid wan nasr. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan dalam bentuk pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baru dari sisi yang satu ini saja siam tampak jelas merupakan salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan orang yang melakukannya menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan, pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wallahu alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين